Berapa? Tiga ayat Ustadz ingin cek ini Siapa yang minggu kemarin datang ikut menghafal minggu kemarin. Oke, alhamdulillah ya, luar biasa. Semoga masih pada ingat ya ayat 1 sampai ayat 3 yang telah kita hafalkan. Kira-kira masih pada ingat gak ini? Ibu-ibu masih ingat ayat 1 sampai 3? Bapak-bapak di sini masih ingat? Oke, siap. Sekarang Ustadz akan bantu. Kita bersama-sama akan murojaah, akan mengulang kembali tiga ayat yang telah kita hafalkan pada dua pertemuan sebelumnya ya, pada hari Selasa dan hari Senin kemarin. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran pada kita semuanya. Bersama-sama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kita baca ta'awud dan basmalah. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ayat 1 As-Sajadah Alif Lam Kau ma atahum min nadirim min qablika la'allahum yahdi tadun. Oke, lebih semangat lagi ya, ibu-ibu bapak semuanya. Keluarkan suara, suaranya yang kenceng dan gerakin tangan. Kuncinya cuma dua, suaranya kenceng dan gerakin tangan ya. Sudah tahu yel-yel kita supaya lebih semangat? Yel-yelnya begini ya, bapak ibu semuanya. Menghafal Quran, semuanya jawab ya. Mudah begitu ya. Kita tes. Menghafal Al-Quran, Oke, okay, kurang semangat menghafal Al-Qur'an? Eh, lebih semangat lagi menghafal Al-Qur'an? Oke, okay, siap kita ulang dari ayat 1 yang kompak. 1 2 3. Alif lam mim. 2. Tanzilul kitabil raiba fi. Mim rabbil alamin. Tiga. Am yakulu naftara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum qablika la'allahum yahtadun. Siap, sekarang Ustaz tes tes ya. Masih pada ingat artinya enggak nih? tangzilun artinya apa? Ya, diturunkan. Mir Alamin dari Tuhan semesta alam. Kalau artinya am Apakah yakuluna mereka berkata iftarahu atau iftarah nah, adakan atau membuatnya bal artinya bal apa bahkan al oke okay. min nadirim pemberi peringatan kalau mingkop lika ibu-ibu sebelum kamu. Kalau bapak-bapak arti yahtajun, apa artinya? Oke, okay, agar mereka mendapat petunjuk yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Sekali lagi, menghafal Al-Qur'an mudah. Siap menambah hafalan lagi? Oke, baik. Insya Allah kita akan tambah materi hafalannya malam ini bersama Ustadz Bobi. Ya, siap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah hafalan surat as ayat berapa hari ini? Ayat 4. Enggak usah buka Al-Qur'an, Pak. Nanti makin intip enggak apal-apal. Pokoknya kita pengen ikut cara Rasul belajar dari Jibril. Jadi tanpa bacaan, tanpa tulisan, apa yang diucapkan Jibril ikuti. Dan insya Allah ini sudah terbukti bahwa kemarin Pak Faisal yang tunanetra aja hanya dengan dengar rupanya lebih efektif. Jadi tidak dengan bacaan hingga tertabrak-tabrak di kepala kita. Kita mulai ta'awus ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Allahul ladzi coba Allah yang khalaqa menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi وما بينهما dan apa yang ada di antara keduanya jadi Ustaz Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bisa satu dua tiga الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما lagi yang keras Wama bainahuma coba sama-sama Ustaz dari Allahul Ladzi. Satu, dua, tiga. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lagi, satu, dua, tiga. Khalaqa artinya Allahul ladzi as-samawati wa ma bainahuma Insyaallah takbir Allahu akbar fi sittati ayyamin fi sittati dalam enam, enam gimana? Enam. Ini ya, mau begini, mau begini terserah ya. Pokoknya enam ya. Kalau begini delapan ini ya. Bisitati ayamin hari kalau dalam penciptaan langit dan bumi hari diganti jadi enam masa ya fi sittati ayyamin thumma istawa lalu bersemayam alal arsh di atas ars ars itu mahligai sehingga sana Allah ya في ستة أيام ثم استوى على العرش bisa satu dua tiga في ستة أيام ثم استوى على lagi في ستة ثم Lagi fi sittati fi sittati ayyamin summas Sekarang dari Allahul Lazi. Perhatiin Ustaz ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض bisa satu dua tiga Allahul وما بين تكبير الله أكبر الله الذي artinya خلق السماوات والأرض وما بينهما fi sittati ayamin dalam enam masa ya. Kalau terjemahan harinya ada terjemahan artinya hari ayam itu ya. Summastawa Kemudian dia bersemayam, Allah bersemayam alal ars di atas ars. Lanjut. Malakum min syafi' malakum coba ma tiada lakum bagi kalian min dunihi dari selain dia min yang dapat menolong wala syafi' dan memberi syafaat malakum min dunihi min wali wala syafi' satu dua tiga ma lakum min dunihi min waliyyin wala lagi satu dua tiga yang keras miu sekali lagi satu dua tiga lakum min dunihi miu Sekalian usah tambah afala tatadzakkarun keras Afala mengapa tidak tatadzakkarun kalian mengambil pelajaran afala tatadzakkarun malakum min Afala tatadakkarun Coba dari malakum sampai afala tatadakkarun Satu, dua, tiga Ustaz baca sepenggal ikutin ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Insyaallah takbir, Allahu Akbar. Belum pada apal kan? Belum pada apal kan? Sekarang cari temen lima orang lima orang cepetan. Melingkar, yuk silaturahim. Kenalan. Ayo melingkar. Jangan buka Quran ya, nggak boleh buka Quran. Kenalan dulu, kenalan. Tanya siapa namanya. Supaya tambah akrab, duduknya dengkul, nempel sama dengkul. Jangan jauh-jauh. Sudah kenalan? Baik, Ustadz akan bantu murojaah tiga kali, habis itu usahakan kalian hafal ya. Nanti ulang-ulang bersama kelompoknya sampai hafal. Siap? Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Allahul ladzi خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم تتذكرون dua kali lagi الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Sekali lagi bantuan terakhir Allahul ladzi khalaqas السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من ولا شفيع أفلا تتذكرون Sebelum dipraktikin sama kelompoknya, dengerin Ustadz. Rasulullah dan para sahabat Sahabat Rasulullah jumlahnya lebih dari 120 ribu orang. Dan hanya tujuh orang yang bisa baca tulis. dalam pendapat lain yang paling banyak hanya 60 orang. Maknanya 0,0001 persen sahabat nggak bisa baca tulis. Jadi kebanyakan nggak bisa baca tulis, tapi semuanya menghafal Quran. Mereka nggak baca, mereka nggak nulis. Lalu gimana cara mereka memperkuat hafalan? Kalau ada yang hilang, para sahabat duduk seperti kalian begini, lalu saling menanyakan. Tiba-tiba, eh Abis malakum min dunihi min wali wala syafi. Apa lanjutannya? Temen yang ingetin. Afala zakarun. Paham? Jadi saling menguatkan hafalan dengan cara gini. Maka sekarang tanya sama teman-temannya, saya baca nih. Kalau misalnya ada yang salah, lengkapin. Maka itu saling menguatkan. Paham itu? tanpa mushaf, tanpa tulisan, tanpa bacaan, kalian akan menguatkan memori kalian dengan cara Rasul dan para sahabat. Ya, yuk praktekin. Allahul ladhi khalaqas samawati wal Ustaz kasih waktu 5 menit. Sampai semuanya lancar, silakan. Jangan buka Al-Quran ya, makin sulit nanti hafalnya. Tidak usah buka Al Quran. Nanti kalau sudah dipersilahkan baru buka Al-Qurannya. Yeah. ada sama sekali. Udah apal belum? Kayaknya yang tua-tua cepet banget apalannya nih. Kelompok anak-anak yang sudah hafal angkat tangan, maju ke depan. Kelompok anak-anak yang sudah hafal falando. Dah. Sekarang baca bareng saya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Allahul ladzi khalaqas wal arda wa ma bainahuma wa ma ستة أيام ثم على العرش ما لكم من الله diri baca yang kenceng ayam tangannya gerak tangannya belum apa ay alal aras ma Ming duni wali wali wala sapir afala karun lagi Allahul Allah وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع Amfala Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah. Asli, sini. Lalu sana. Yuk sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkaru takbir Allahu akbar insyaallah silakan duduk afala artinya apa apakah tidak tatadzakkarun kalian mengambil pelajaran malakum maka tidak bagi kalian min dunihi selain dia selain Allah mi waliyin yang menolong wala syafi yang yang waliyin paman memberi perlindungan syafi yang menolong khalaqa artinya menciptakan as-samawat langit al ardo, Allahul ladzi wa ma bainahuma fi sittati ayyam insyaallah takbir Allahu akbar insyaallah sekarang Ustaz mau nanya yang datang paling jauh angkat tangan di majelis ini yang paling jauh angkat tangan Bapak dari mana Kelapa Gading Masya Allah selain Kelapa Gading Ibu dari mana Sawangan Depok Masya Allah Bekasi, Kelapa Gading. Oh, Masya Allah kita kedatangan tamu nih, Mas Eban. Orang-orang hebat. Bawa ke depan. Dari, apa namanya, the Majlis Tahfiz Rodotul Firdaus Kelapa Gading. Mereka ini, betul namanya Rodotul Firdaus ya? Insya Allah, lihat kakinya, nanti kena itu. Insya Allah, ini tamu kita nih. Tolong diambil kamera streaming madam sana. Insya Allah. Mic-nya lagi. Tolong dibantu mic. Insya Allah perkenalkan diri siapa nama siapa juru bicaranya Bapak. ah Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghafalkan Al-Quran mudah. Ah, Alhamdulillah. Uh, perkenalkan kami dari Yayasan Tunanetra Radatul Firdos. Nama saya Furqan Hidayat. Uh, kemudian sebelah kanan saya Bapak Sumanto dan Bapak Yusuf. Sebelah kanan sini. Sebelah kanan lagi Bapak Muhammad Yusuf. Hmm. Ya. Pak Yusuf, Pak Sumanto, Pak Furkon. Iya, uh, dan satu orang pendamping. Ya. Uh, sangat berkesan karena betul-betul saya sepertinya bergetar hati saya. Ayat yang tadi dihafal itu hari baru kali ini saya hafal di sini. Masya Allah. Tadi saya belum hafal. Hmm. Saya boleh mencoba ya? Coba ya, boleh. Ya. Silakan. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak kerugi ini. Insya Allah. Bismillah. Mau bertiga apa mau sendiri? Sendiri dulu Ah, Ustaz. sendiri atau dulu. nanti bertiga ya. Baik. Setelah ini bertiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله تكبير الله أكبر Artinya sekarang Pak ya. Furqan. Allahul Allah yang hmm. khalaqas samawati wal arda menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma dan di antara yang di keduanya di antara keduanya Thum fi sittati ayyam dalam enam hari. Thumma alal ar Thumma kemudian istawa bersemayam alal ars di atas ars malakum maka tidak ada bagi kalian min dunihi selain daripadanya mewaliin penolong wala syafi' dan yang memberikan syafaat insyaallah afala mengapa tidak mengapa tidak tata tatadzakarun kalian mengambil pelajaran takbir Allahu akbar Allah. insyaallah Terima kasih. Apa yang ya. menyebabkan kedatangan? Tolong disampaikan. Ya, pertama memang eh, berkeinginan untuk bersilaturahim karena saya sudah lama mendengarkan Askar Kauni. Lalu ada dengar ada program yang namanya Master membaca Al-Qur'an semudah tersenyum. Uh, itu mungkin lalu juga ingin bersilaturahmi dengan Ustadz Bobi. Allah Insya Allah seperti itu dan Allah. saya sangat tertarik begitu sampai di sini saya saya saya jujur kalau disuruh bersumpah saya berani bahwa ayat tadi saya belum hafal tadinya. Tadinya sama sekali belum hafal surat As-Sajdah di ayat yang keempat. Karena ayat 1 2 3-nya saya belum hafal karena baru mengikuti yang sekarang. Hmm. Gitu. Allah. Apa yang dilakukan di Raudatul Firdaus apa aja? Uh, Raudatul Firdaus apa namanya? mengusahakan program pembelajaran untuk bimbingan belajar Quran Braille bagi mereka yang buta huruf Al-Quran karena kami berpikiran bahwa di mana-mana TPA banyak sekali ya. ya. TPQ TPQ yang yang Eh, memberikan sarana bagi orang-orang awas bisa belajar Al-Quran, tetapi tidak ada TPQ satupun yang menerima tunanetra untuk belajar. Jadi jangan sampai tunanetra yang sudah buta di dunia, kemudian akhirnya buta juga di akhirat. Kan itu yang dikhawatirkan. Kan banyak kalau di Quran surat At-Toha itu di dunianya tadinya melihat. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basiro. Ya Allah, kenapa aku di sekarang buta padahal dulu di dunia aku melihat. Nah, Nah itu pada umumnya. Tapi bagaimana kalau orang yang buta sendiri tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, maka akan lebih celaka lagi. Gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi sepekan berapa kali? Uh, setiap setiap hari ada Senin oh, sampai Kamis, ada. tapi beda-beda kelas. Hmm, hmm. Beda kelas. Insya Allah. Sekarang Ustadz pengen bertiga dong apalan tadi. Apal nggak Pak Sumanto, Pak Yusuf? Siap. Ya, ya, Baik, mulai, saya pegang mic-nya sini. Ya. Insya Allah. Nah, pegangin mic-nya. Yuk sama-sama. Eh, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma istawa alal arsh ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadhakkarun takbir Allahu Akbar supaya lebih seru sekali lagi tapi semua jemaah baca dengan tangannya gerakin. Siap ya? Dipimpin nama mereka ya. Ustaz Furkon, Ustaz Sumanto dan Ustaz Yusuf ya. Yuk mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم Boleh cerita sudah berapa banyak hafalan Pak Furgon, Pak Sumanto, Pak Yusuf? Uh, saya masih belum banyak sih Pak hmm. Ustaz. Baru proses untuk belajar menghafal. Ada surat yang dihafal sudah? Ada berapa Surat apa saja? Surat salah satunya ya surat al munafikun munafikun ya. Allah. Satunya. Pak Sumanto sudah hafal surat apa? Kalau alhamdulillah saya sudah hafal mengikuti uh, apa namanya Habis, yang transit ya itu melalui WhatsApp itu ada dua surat. Surat apa aja? Al Muluk sama surat Ar Rahman. Cuma alhamdulillah sampai sekarang artinya masih belum begitu lancar. Insya Allah nah, pelan-pelan dinikmati. Pak Yusuf? Ya, insya Allah kalau surat-surat pilihan, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, insya Allah, surat Ar-Rahman, insya Allah. Allah, takbir, Allah Akbar. Allah. Tadburkon Susumanto Sarizul terima kasih ya sudah hadir mudah-mudahan memberikan semangat buat kita semuanya yang awas matanya tapi belum sempat ngapalin Quran. Mudah-mudahan kita semua mereka juga Allah jadikan jadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Silakan di menghafalkan Al-Qur'an. Mudah. Insya Allah Baik, terima kasih banyak. Kita break azan isya dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن أيوة. الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد رسول الله شرف ودرجة العالي رفيع وصل مقام إنك لا تخلف الميعاد Kita mulai ulang hafalan dari ayat 1 sampai ayat 4. Siap? Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم tidaklah bagi kalian min dunihi dari selainnya miwaliyin penolong wala syafi dan pemberi syafaat afala apakah tidak tatadakkarun kalian mengambil pelajaran insyaallah pelan-pelan ya setiap pertemuan satu ayat nanti kalau sudah lancar Allah kasih waktunya sama nar bisa dua ayat nanti kalau makin lancar waktunya sama porsinya cuma satu jam tiga ayat Nanti insya Allah kalau lancar, satu jam bisa satu halaman Allah kasih buat kita. Jadi jangan nuntut, Ustadz kenapa cuma sepekan satu ayat, tenang aja. Nanti Allah akan mudahkan buat kalian semua ya. Satu ayat, satu ayat, satu ayat. Nanti insya Allah kalau panjang umur kita kelar surat As-Sajdah. Dan nanti Askar Kauni akan bikin lomba tahfiz surat as bulan Ramadan. Kita bikin lombanya di sini, disiarkan di seluruh dunia. Ya, nanti pesertanya 60 tahun, 70 tahun. Kalau anak-anak kecil yang lomba biasa itu mah. Alfalah bikin buat kelas senior. Umur 40 tahun ke atas. Siap kira-kira Bapak-bapak? Ibu-ibu siap? Insya Allah. Dan jangan lupa nih, setiap kita ngaji, uh, Masjid Al-Falah nyediain makan malam bareng. Jadi hadiah buat para penghafal Quran. Meskipun belum hafal 30 juz belum, tapi insya Allah sudah Allah kasih hadiah yang banyak ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua. Dan Ustadz tadinya pengen ngajarin nulis seperti pekan lalu, sekarang nggak usah ya. Cukup kan? Cukup. Dan tapi satu ajakan Ustadz Tadi itu yang lima orang, teman yang sekelompok. Kalau pekan depan nggak ada, tanyain. Ini malam Selasa, Senin pagi SMS. Nanti habis ini sambil makan tanya nomor handphonenya berapa. SMS, tar malam datang lagi ya, kita ngapal lagi. Gitu siap kira-kira? Ustaz sengaja dipersaudarakan di sini, mudah-mudahan nanti persaudaraan sampai jannah yang paling indah. Ya, jadi bersaudara tuh sampai lima orang. Bersaudara, mudah-mudahan nanti kelar 30 ayat surat sejedah. Dan mudah-mudahan nanti bisa ngajak besoknya ajak keluarga, ajak tetangga, ajak sahabat, napal Quran. Maka mudah-mudahan satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat nggak berasa kelar satu surat. Nanti satu surat, satu surat-surat, nanti nggak berasa kelar satu juz. Satu juz, satu juz kan nggak berasa, nanti kelar 30 juz, hafiz Al-Quran semuanya. Amin. Ya robbal alami. insyaallah Sebelum kita sholat, Isya berjamaah, berdiri sama-sama kita akan baca ayat keempat tadi. Yuk. Berdiri. Kita mulai dari ayat 4 ya basmalah bismillahirrahmanirrahim yang keras Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون lagi baca dengan semangat baca dengan perasaan baca dengan cinta Allahul ladzi khalaqas بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم است- ما لكم من merasa bersyukur Allah kasih bisa hafal Al-Quran malam ini ayat keempat surah sejadah angkat tangan bilang saya yang merasa senang bisa Allah mudahkan hafal surat ayat keempat surah sejadah bilang saya. Insya Allah dengan rasa syukur ini mudah-mudahan Allah jadikan semua keluarga kita keturunan kita menjadi ahlul Quran. Insya Allah seperti pekan lalu Ustaz mengajak yuk semuanya sekarang kita infak beri terbaik dari harta kita sambil infak, sambil doa, bilang, Allah ya Allah jadikan diriku, keluargaku, anak keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran. Boleh jadi Allah ijabah dan boleh jadi nanti anak keturunan kita semuanya menjadi ahlul Quran, ya. Yang laki-laki di depan sebelah sini, yang perempuan sebelah situ, berapapun kasih yang terbaik. Boleh jadi saat kita lagi infak, Allah ijabah, Allah takdirkan semua keluarga kita menjadi ahlul Quran. Yuk, silakan. اللهم ارحمنا بالقران sambil infak sambil doa وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه فالح لنا حجة يا Alhamdulillahirrabbilalamin Yang mau memberikan terbaik nanti buat Masjid Al-Falah silakan hubungi sekretariat Dan yang mau sumbang makanan juga silakan Banyak sekali yang menyumbang Terima kasih ada sumbangannya Dan mudah-mudahan mudah-mudahan majlis ini Allah kasih keberkahan Dan semakin banyak orang yang akan menghafal Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh जैसा